ulama mengatakan meyakini bahwa la sholat malam lam yakro di fatihatil kita. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala di kancil Quran atau di umbil Quran terus. Dan itu kalian Nabi dijawab napa al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini ya eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafat-lafat sing menjadi pakem ya, ini rumana ya. Lafat-lafat sing menjadi pakem. Niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafat-lafat yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental harus menjadi karakter ya, menjadi novel mukul jasad ya menjadi insijam di qalbi menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan nih bapak untuk ijazah kangen dia hamid kangen guru-guru ini kan sering mau fatihah seratus kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa ya, tiang senyekseni perubahan zaman Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab ini lewat ngaji ini, kalau baleni malih ini. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat nopo so? Sholat. Intinya kajian Nabi nah hadis kursi Allah dawuh kosam tu sholat baini wa baina abdi nisfen. Sebagian riwayat ismen nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi, wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia apa? minta. okay. Perlu kreator akan tentang bahwa ya kalau bolak balik matur ya. Ketika kita mau misalnya Alhamdulillahirobbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah. Yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan, فَإِذَا قَوَلَ الْعَبْدُ alhamdulillahirrahmanirrahim. Koral hamidani Hamidani abdi, Hamida muji ini kan sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau sirik. Ini penting kalau aturakan. sehingga roh roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kola hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau boleh balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kulo termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Buatan kami tua, tapi alhamdulillah, amun salah paham. Kalau bolak balik matur, dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tak tahu. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Sepiro. Tinggal Mustafa menunggu. Aku hormat beku Gus Mbak. Hormati Mustafa paling sepiro, paling nyusup. Aduh raja tiga no. Nah, umpama nah, hormat nganti nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnatkan lil mutakalim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lupa mau muji tenan, muji nanti. Iya. Jadi kalau dalam rasa balago itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, bohong dia. Atau kue hormati Sultan, orang menghormati nanti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kulo buatan republikan, buatan sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau kalian ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Mereka ada di rutinitas, itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau ini. Kalau mau kan pun wajar. Gitu. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza kolal al-abdu ini hadis kursi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. hamba ku muji'ah. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu luhut, ya, ilmu luhut, luhut, kata senggala. Itu kenapa tidak hamid tuwo? Saya muji Allah. Karena mau ke muji, muji mengganti sepi, sepi. Nah, misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muni, aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau nopo? Tak juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima nopo? DPR. Iku mau mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya saya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Subhanahu Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Subhanahu tapi dipakemkan Allah Subhanahu memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. <laughs> Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu jangan anania ya, ini sekolah kula. <laughs> Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Sepi. Ya. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, anak lagi radio napa? Rezeki. <laughs> Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malikaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa mako daruwa hakon apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah, Subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis. Tadi Nabi Hamidullah, atau Sabah itu. semuanya pakai redaksi pakem. Ya sebagai redaksi napa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafat-lafat istighfar, memang kaitannya gak makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? <laughs> Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar pitu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Lho, surat napa ya? Kau no bakat menungso blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang lebih rokok. Wes oh, entak ngamen dene neraka tau ape mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Ya saya malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mau <laughs> ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh tau lagu sing neraka sik muji itu. Ya terus Gusti kok kejanggal. <laughs> Oh neraka kok muji terus. Eh, terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lalu kita lebaran rokok itu muji aku. Lalu aku hubunganin rokok ibu gula, hubungannya gula ibu jinan dia muji. Saya kalau nanti rokok dia buat tuh dan nonton apa? lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mbak malaikat Jibril ngadani aku, hak aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? seperti saya harus mengatakan dua tambah dua itu empat. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan dua tambah dua apa? Empat. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah asomat, Allah alhak. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok, kok. Lalu, men nyembah aku, men menguji aku Mungkin nen kok. Oh, jadi malah diterang no pengiran. Nah, apa hubungannya? Gusti kalau yang rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kau loh, yang muji, kenapa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa Balawa jadi kalam kobar. Kalam sudah dipakemkan. Nggak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Hamidani Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek nah ketika isek ini rindu ini ke makam kudur ke makam nopo kudur nah makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena hudu wa iya kan kulo namun nyembah jenengan namun culon tulon teng jenengan Mari perkara, ambis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. ada wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. <laughs> Nyuwun tulung nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. agar ah, nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Bulan. Ora ada dari Fatihah dibari malih jauh gede. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulan. Oleh nafsiri wong sepi. Sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Ya pokoknya dalane tiang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama kodok kotor. Ini gue eling Mana kula nu bolak-balik matur, kula sering miliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam walu ngantos jam sebelas karena gantikan dua minggu ke depan kula beten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir, ibadahnya sabar. Kita kaya ibadahnya zakat. Kita alim ibadahnya mulang. Dan kados kula niku misalnya ditekdir sing jengben kuat haji gitu biasa sama, Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulai. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar perasaan kula niku umpama mau keluar kaji, ambek kaji mulia kulo. Karena apa kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man alam Al-Qur'an nah, alama. Selagi kita masih alam Al-Qur'an alama ya kita menjadi khair khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. yang tiang dengan jenengan ini. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu ada. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, Senang omongan didang diting wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Pokoknya pantangannya wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa ya mesti tok. Jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia rungok no tenan. Kalau kue kaji ping satu sih, apa ya angger raiso syukur orang ramu suwargo. Paham ya? Jadi gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zino hadisnya seringan. Wong mateni wong hadisnya seringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'mai walam yaskir ala balai falyatu proban siwa wal mintah di ardi ardi buat sama sing ra syukur be nikmatku ora usah anggap aku pangeran ora golek pangeran dia, iku entek aku kon golek pangeran kok sama ben ku <laughs> terus gak kok tiga rukin barang ditampung di oleh <laughs> ancaman pada zina tidak se ekstrim itu paling banter ancaman yang zina mlebu rokok iku yang Quran jane istisna ilaman tabah Walladzina nama Allah ilahan akhar wala la yaqtuluna nafsal lati harramallahu allah bil haki wala yes Sampai wa ma dari kayak yalqa asaman terus yudu wa yaqtu dimanan terus sampai isih orang ilaman. Dosane zina mateni uang itu jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosa ra syukur ndak ada ilaman tak baik. Pokoknya hukumnya pengiran bagus waling kafar tu mina gitu, ada di nopo rasa itu rano itu istisna ibad rano ono ilaman tabar ora bang ben gue kudu syukur di pertolongan ngono alhamdulillah gue pakem cocok rasa cocok kudu gitu nopo Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakartum la dan aku. Walau kafar tuh min azabil asadid sudah tidak ada istisna ilah ilah tidak ada. Habis di situ. Fal yatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula ini wong akeh di rumah niki. Iku tetap sering tengkos kosan dhewean. Kula sering lu ngopi piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, template dihormati. Saya melatih diri. Mbom aku rib dewa ini sesyukur. Kadang yang dalan soi wong, wong salah paham soi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Nah, nah, nah. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Hmm, bukan be pangeran syukur <laughs> bersyarat. syukur nopo? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Hmm, bukan be harus patah, meraulah nopo ber bersyarat. Tiga ratus kulon saat ini kayak kulon kandani. Anak kulon saya kelas 3 SD Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih anak saya masih kecil sana bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allahus sama harus ini termasuk final dimulai detik ini juga ya, final dimulai detik ini juga. jangan katakan hubungan Tuhan tuh nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau nung rasa teng suarga kita niki pas mulang pas senang pengiran Bukan papa. memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada sih kamu wonten lau asyraka laka nuru laro ayat ra'aital akhirata akroba ilaika min antar tahalik min antar tasila ilaika. Lau asroko laka nurul basiro, andekan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro aital akhirata akroba ilaika min antar tahilan apa? Ilaika. Lau po akhirat bu paran. Saikilah itu. Terus akhirat. Terus diterang nabe satu hikam. Inti daripada suwargo itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kue saiki kuat nopo suktu apa saya saiki gak puas misalnya nomor itu? Umpama kowe wis yakin yang paling penting ridho Allah, yang paling mungkin dari suktu Allah, ora ini ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan keluarga pengenannya. termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus saya ini senawali, saya kena dinut, misalnya Mustafa, iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai marka ini, Wong ra penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Songko nganggep Madun mesti ne makhluk pangeran tenan. Saiki kita bisa sana Pengiran, pangeran omongane pen. Paham? Lah kok pintu? Sing biasa ra penting pintu tetep ora pen. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Lah niku DR kulo mbok kiye wis wiridan wis sewu cek PD kulo setelah klasmen. Oh, dekne kakean kulo. Lah wiridan pengiran kulo aku kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin nih si kulon itu buah pak, nak berikan kulon itu buah. Ya. <laughs> Langsung ya lah kaulah malah kuasa, ilah, ilah, Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa abdu alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. gerulama orang wali gue serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. lo itu pangeran kok mertuanya. <laughs> mertuanya Wah, oh, alhamdulillah hukum pak, mereka buat kontrak nobe kompensasi apapun. Paham ya? Wong ya ngenteni orang sing hormat, susah orang sing lecek. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Lah soal apa mbek madun jen pangeran ngomongkan wong apian ya kira soal sakit itu uang banyak pangeran ngomong sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka minu billahi wal yamil akhir valyukrim yukrim valyukrim doy semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yamil tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa yang contoh dia bibi Bermat tidak uang sendiri, Kuwi itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosi, iya. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan mak. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. yang ini bilai walim. Gue juga harus, aku mulang gue orang krono memang tuh kiai, mereka perintah pengarang. Nah, untuk kontrak saya dengan Allah memang gitu, wong alim, gue sudah mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak balik gue. Aku ini ulama sing roh Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anut Nabi. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayu minu billahi wal yamil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyat semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita ingin lebih lewat yamil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik uang rarogar. Itu harus kita latih terus. Dengan kepelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat. Bahkan kesaksiannya pengen. Yang disebut nama Syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil kristo. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basiro. Selaro tal akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lawa. Sekarang juga dimulai. <laughs> Ya. Gue rasa bayang dong, wah gue makam dur, gak dur-dur, namanya gak, ya kudunya ngono, kudunya Lalu dari Nabi atakwa bahuna, wa yusiru ila sodri salah tanah mah. Ya atakwa apa? Nah, atakwa bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa wah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duit, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujuni ramah, ngenteni, yo repot. Itu gampang judes, kita seneng mengentai ini rah. Ramah, keselen gue. Paham ya? Anak gue kesel. Seneng ngenteni santri loyal. Lalu santri udah keserang, Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Begitu politik gue gerem. Gue harus biasa. Oh, apa seneng gue repot. kakek entah, Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ber ibadah bersaat. <laughs> Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontraknya nama bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. <laughs> Jadi karena kasar, nggak ulang ya karena kasar. <laughs> Makanya gue lewat ngaji ini, gue baca ini menggaya wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau fatihah satu itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehem Pakem, pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu atas. Umpak Umpamaku yang ngamal ya orang rosok, berjasa, sama. Mereka yakin segala puji milik Allah Umpamaku kowe dijasani uang yura ya terus merasa utang jasa nemen-nemen mergo nih mas ya songko Ini penting kula atur. Mergo menusa iku ning donya mau lak ibut, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kulo sebagai manusia nak dikei duit tiang di perasaan. Misalnya wong kulo lesu dikei imangan uang di perasaan. Tapi sak isa sana uangnya ngekei mereka mergo sing dikei rupa rupanya nasi, sing nasi ya Allah. Lah nek ekstrim no wong nganti iso ngekeki isego mergo iso mlaku, iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Tak koyo dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe eh. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jenis hijab paham tuh kok lu delok apa dari menteri ini apa <laughs> kenal menteri kantot <laughs> Bukan baru Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami ya? spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, nah selam suril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yamil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri Sedir. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok ini berjasa dia mesti dikakno wae wong. Barang ditikakno kan wae pangeran to. Piro-piro raja raja jasad. Selonang-selonang juga no. Biro-biro mbak pengiran lah jago nopo. Lalu kalau bolak balik matur, ibadah paling gampang lo ikhlas. Kue dibodoh nih kiai kiai dari ikhlas uangnya Ibadah paling gampang nopo. Lu mau merana ikhlas lu orang kiai. Kulo nu nanti ngobek pengiran gusti, jadi anu cek pinter masif no ikhlas. Mau merana ikhlas lu orang kiai. Semaring kiai gampang berkonon nopo. Ibadah paling gampang lo ikhlas. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri. Dari aku duit duit, gak no pondok kudu mulang, gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabel nikmat tanding jenengan, jenengan hebat. Gini nikmat kan gampang. Tak pasrah jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepengen suwargo, gak ada ngajono proposal barang di suwargo. Gak ada repot. Menisan kulo nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih. Malah nyaman kulo. Dadak ngibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong raifa ikhlas itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul adra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kue untuk hidayat krono Allah, iso mulang krono Allah. Lu bareng wis ngekei hadiah kok malah berjalu nyoba, kue gue edan dah ikan. waras tawa. <laughs> Paham? Iku kode karo misalnya madun tak kayak duit tak mil ya, dia tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah pulau. mereka dagang itu, lu iso dagang tak kayak duit, bareng dia dagangnya melaku malah yo. <laughs> Gendut apa gendut? PKI. PKI. <laughs> jadi kamu, jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin dua musihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah nggak dia noning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. itu, Ini apa-apaan. Gue iso apal Quran ya dikersakno pengiran. gue iso mangan ya dikersakno. gue iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngerasa ngono saya ibu jaluk yo apa? waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mengenai dari singaran hikam, itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kulo ngamal. Lah ngamal kulo itu tak kayak jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok ya kulo-kulo bilang kan. <laughs> Malah ada orang wiridan kok. Tayang, udah ada. Langsung la haula wala quwata illa karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Pak Amir. Ya? Terus orang Allah nih, kene buat dia ya malam. Kok kondang gitu nggak dia pangeran. <laughs> Lah nak kesaksianmu wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul mesti kau imam bil itu mesti adil kesaksian paling adil mereka jujur Kue ini nak awak ngamal, mesti radil. Mereka khadun naf. Kue gue apa kok nyeksaini awak bisa ngamal. Tapi nak ini Allah sing no. mesti kok imam. Mesti adil, mesti ben. Benar. Mereka aku la hawla wa la quwata illa billah. Nah, mulane kan Nabi nak muci la haula tak ngamal. La haula la quwata illa bila kanjun min kunusil arsy. Gudange aras. Ora mau kudangi ngamal, gudange apa? Aras la haula la quwata illa bila kanjun min kunusil tapi ngono dan roh nak versi terang. Bola-bola Indonesia yang mau ini, Rutinitas. Ya mulai nu kanjeng Nabi begitu muji sampai nama la haula aku quwata illa billah kanjun Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajak khairukum man ta'alamal Quran apa? Nak kaji itu tugasnya wong suka. Umroh itu tugasnya tiang nopo. Jadi artinya ini loh, nah aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai yang suka. Mereka ditakdir kelar. Tapi nah, gue status sebagai ulama enak ya pas mulan, paham ya? Ya kira-kira jadi ulama yang suka keren di. Keren derajat sebagai apa? Paham. Ya? Kita harus yakin itu. rukun apa? Man alam wa apa? semuanya. Terus ini kita tabarruk kalian Quran menggeni ini kalau mau maca surat Tuhan ini bareng nak cerita Quran nggih maca nak sing buatan nggih mau Fatihah mung badhe niku mengke fat mungkin Fatihah ping satu ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampean taro artinya pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah surat Tuhan itu surat juz 16 juz 16 terus ngendikane ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang aras jadi itu surat yasin kalian surat apa tuh tapi nasib surat tuh sial populer ya yasin tapi cara surat yasin iso ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak wong mah mati. Dapat satu ayat. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal lo, utawa dadi akita tapi gue bedak napa? mati. Ya padha bener ya, akhirnya padha napa? Mun gitu 19 mun pagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada kalimatih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih data kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih data kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih data kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih data kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata